Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya al syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Kata beliau rahimahullah halaman 97 perhatikan baik-baik. Wal aslu fil asya'i hillun wa mna'i ibadatan ila bi'idni syari'i. ini berkaitan masalah apa? Hukum asal semua perkara itu boleh kecuali ibadah. Kalau ibadah itu nanti hukum asalnya haram sampai datang pensyariatannya. Coba kita lewati dulu dalam pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Bahwasanya di sana ada dua hukum asal. Ada dua hukum asal. Pertama, hukum asal semua perkara transaksi ataupun perbuatan itu hukum asalnya halal sampai datang yang mengharamkannya. Kalau hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Bedakan itu ya, harus antum pahami baik-baik ya. Jadi hukum asal ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Di dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah karya Imam Sa'di rahimatullah alaih dulu sudah pernah kita lewati. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadhi'a sariful ibahah. Hukum asalnya tradisi, adat istiadat, kebiasaan kita sehari-hari boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari apa? pembolehannya. Untuk masalah ibadah bagaimana kemarin dalam pantun Al-Qawaidul fiyah ya? Nah, barakallahu fikum. Walaysa masyru'an minal umur ghairu ladzi fi syar'ina madkur. Dan bukan termasuk perkara-perkara yang syariatkan ya? Nah, barakallahu fikum selama tidak disebutkan dalam syariat kita atau Ungkapan yang lain apa? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairu alladhi bi syar'ina madhkuru. Paham ya? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan taat itu haram sampai disebutkan di dalam syariat kita. Mahum salah nih ya. Kaidah ini jangan terlupakan. Hukum asal semua perkara selain ibadah apa hukum asalnya? Hukum asal semua perkara selain ibadah apa hukumnya? Hukum asalnya selain ibadah Hah? Apa? Hukum asal semua perkara selain ibadah hukum asalnya haram atau boleh? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Hukum asal semua ibadah hukum asalnya apa? Isa haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik hukum asal tersebut. Naam. Allah musta'an kita lihat syarahnya. Wal aslu fil asya'i halal wa mnai ibadatan illa bi'idni syari'i. Hukum asal semua perkara itu halal. Wamna'i. Dan laranglah ibadah suatu ibadah kecuali diizinkan oleh syariat. Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam utsaimin rahimatullah alaih. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama "Lamma takallama min al-muharramat, nasaba an yadhkura ma huwa al-asl." An yudkara ma huwa al-asl. Hal asl fil asya' al-hil awil asal fil asya' al-mana' artinya tatkala beliau berbicara tentang perkara-perkara yang haramkan yang sebelumnya kan kita lewati perkara yang haramkan maka sangat cocok sekali ya, sangat cocok dan sesuai ngabarakallahu fikum an yadhkura kembali ke beliau ya sangat sesuai sekali kalau beliau itu menyebutkan mahwal asal apa hukum asalnya halil asal fil asya' al-hil awil asal fil asya' al-mana' ini penting Apakah hukum asal semua perkara itu halal atau hukum asal semua perkara itu dilarang? Fa bayyana fi hadhil qaidah maka beliau menjelaskan dalam kaidah ini perhatikan kitabnya itu ya. Menjelaskan dalam kaidah ini annal asla fil asya' umuman al-hil. Bahwasanya hukum asalnya semua perkara secara umum itu halal. Penting ini ya. Hukum asal semua perkara halal. Bi khilafil ibadat, berbeda dengan apa? Ibadah-ibadah. Nah, fal aslu fiha al man' kalau ibadah hukum asalnya apa? Larang, dilarang, haram. Nah, illa idza adzina fiha asy-syara' kecuali kalau syariat itu telah mengizinkannya. Paham maksudnya ya? Jadi hukum asal ibadah itu adalah haram sampai datang syariat yang apa? mensyariatkannya. Adapun kalau hukum asal semua perkara selain ibadah adalah mubah, boleh-boleh saja. Antum makan boleh, minum juga boleh. Baru nanti kalau yang ditanyakan bagaimana? Yang ditanya keluar dari hukum asal. Kenapa kok makanannya haram? Karena seperti ini. Kenapa minuman ini haram? Karena seperti ini. Wa inilah hukum asalnya makanan minuman semuanya halal. Kamu ya pakaian, minuman, ya enggak? Nah, barakallahu fikum karena apa? Kembali ke hukum asal. Seperti halnya apa kemarin? Nah, batu, air, kemudian apa kemarin itu? Nah, barakallahu fikum tanah dan semisalnya semuanya hukum asalnya taharah suci. Ya enggak? Nah, wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi wasiyabi wal hijarah. Paham ya? Jadi yang seperti itu perlu diperhatikan na'am barakallahu fikum. Mohon insyaallah Ibrahim. Eh, jadi hukum asalnya itu perlu dihafalkan, setelah itu nanti baru antum apa? Mengikuti apa cabangnya. Kalau seandainya keluar hukum asal itu lah yang baru di perhatikan. Tapi kalau antum nanya misalkan ini boleh enggak makan ini? Boleh dalilnya mana? Hukum asalnya enggak enggak usah nanya dalil. Hukum asalnya itu karena apa? Nah, kembali ke hukum asalnya boleh itu loh, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, "Qawlu al-asya' jam'u syai'. Al-asya' ini jamak dari syai'un. Wa qad qila inna fiha i'lalan makaniyan. Sebagian mereka yang mengatakan di sini ada i'lal. Apa i'lal itu? I'lah sarfiyah. Jadi kalau untuk belajar sorof itu nanti ada i'lah sarfiyah namanya. I'lah sarfiyah itu sebab kenapa berubahnya itu loh. Penting itu ya. Seperti contohnya apa? Kul. Kul artinya apa kul? Makanlah atau katakanlah. Kul baik katakanlah. Kalau kul makanlah. Itu aslinya bukan kul aslinya. Ukbul. Ukbul. Paham ya? Sehingga untuk memahami baik-baik. Aslinya kul. Aslinya ukbul. Uf'ul. Nah, kok bisa menjadi, menjadi kul bagaimana berubahnya? Namanya illah sorfiyah. Namanya illah sorfiyah. Nah, di sini al-asya kata beliau, maka qila inna fiha i'lalan makaniyan. Ada yang mengatakan asya ini di sini ada apa? I'lal. Ada perubahan-perubahan tempat. Maksudnya bagaimana? Ada yang diubah, yakni naklu harfin min makanin ila akhar, memindahkan huruf dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan ini ya, memindahkan satu huruf dari suatu tempat ke tempat yang lain. Wa bayanu dan mereka menjelaskan qaulahum ucapan mereka, hadza Nah, mengucapkan oleh masalah ini bi anna kalimata asma'in musharifah. Ini penting ini. Bahwasanya kalimat asma itu musharifah. Benar, asmaun musharifah. Wa kalimat asya' ghair musharifah. Kalau asya' beda. Bedakan ya. Asma'un asya'u. Asya'u mirip kelihatan akan-akan mirip kan? Asya'u mirip enggak dengan asma'u? Mirip, tapi kalau asma'un tanwin dia, ismun asma'un. Tapi kalau asya' ini enggak boleh tanwin mamnu' min sarf karena aslinya bukan seperti itu. Kita lihat aslinya. Ma'annal mizana wahid dhahir Setelah dohirnya timbangannya satu. Asma'un, asya'un. Tapi enggak boleh kalau asya' ditanwin. Lakin qalu akan tapi mereka mengatakan asya' asluha syai'a ini. Perhatikan ini. Asya' Asli mbak, syai'au. Apa timbangannya syai'au? Timbangannya fa'la'u. Fa'la'u sudah kita lewati. Semua isim yang setimbang dengan fa'la'u enggak boleh apa? ditanwin. Semua isim yang setimbang dengan apa? Fa'la'u enggak boleh ditanwin. sekarang nah, syai'a'u timbangannya apa? Fa'la'u. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Paham soalnya? Asal usulnya paham ya? Pahami baik-baik asal usulnya nih. Jadi syai'a'u timbangannya syai'a'u fa'la'u. Mahum soalannya ini? Eh, kita lihat lagi. Kata beliau, asluha syai'a'u fa fiha alif ta'nits al-mamdudah. Ada alif ta'nits mamdudah di situ. Mana? syai'a'u fa'la'u ewa lakin nukilatil hamzah ila awal kalimah tapi hamzahnya di situ antum lihat hamzahnya di situ kelihatan enggak itu hamzahnya itu dipindahkan ke awal kata gitu loh paham ya walihada waznu asya na barakallahu fikum oleh karena ini timbangan asya berarti apa timbangannya apa timbangannya berarti laf'a timbangannya laf'a'u laf'a'u paham belum Antum lihat tuh, laf'a'u. Karena apa? Karena aslinya na'am barakallahu fikum syai'a'u fa'la'u. Laf'a'u, antum lihat lamnya itu. Laf'a'u ada lam itu? Lamnya itu aslinya itu setelah ain gitu loh. Belum? Nah, fa'la'u. Setelah alif apa? Setelah alif itu fa'la'u. Tapi dipindah kan. Jadi kalau nanti antum tanya orang, asya itu tanwin atau enggak? Enggak tanwin. Asya'u timbangannya apa? Jangan fa'la'u itu timbangannya disebutkan dulu aslinya. Asya'u itu aslinya syai'a'u. Timbangannya fa'la'u benar. Tapi kalau asya'u timbangannya bukan fa'la'u tapi apa? laf'a'u. Laf'a'u. Aslinya fa'la'u yaitu syai'a'u. Faham belum ini? Ini namanya ilah sarfiyah, namanya ilah sarfiyah. Jadi nanti kalau untuk belajar saraf itu ada ilah sarfiyah. Ilah sarfiyah itu adalah sebab kenapa berubah itu loh. Saraf itu kan yang dibahas masalah apa sih saraf itu? Bukan akhir kata bukan, tapi bangunan kata. Faham belum? Bangunan kata. Seperti yazidu. Yazidu itu kok tanwin kenapa ya? Karena timbangnya yaf'ilu. Masa sih yazidu kok yaf'ilu? Aslinya yazidu. Mana itu? Itu namanya apa? Ilah sarfiyah nanti. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Kata beliau. Fa asya' kalimatun amah. Asya' itu kalimat yang umum. Suatu kata yang umum. Wa qad qila inna nah, inna ama kalimat asya'. Kalimat asya'. Masyaallah. Allah. Ada yang mengatakan sesuatu yang paling umum itu adalah kalimat sesuatu itu sendiri. Coba antum sekarang, anak bilang ada sesuatu, umum nggak? Antum paham nggak maksudnya sesuatu itu apa? Umum kan sesuatu bisa makanan, bisa minuman, bisa perbuatan, bisa kejadian, sesuatu juga. Nah, kata beliau, sesuatu yang paling umum itu ya sesuatu itu sendiri itu loh. Bingung nggak antum? Sesuatu yang paling umum itu ya lakukan sesuatu itu ada sesuatu, sesuatu apa? Umum kan? Sesuatu ternyata makanan, minuman, perbuatan, kejadian, sesuatu juga. Antum sendiri sesuatu bukan antum? Sesuatu, antum sesuatu bukan? Tapi sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang hidup itu loh. Paham ya? Nah, kita semua sesuatu. Cuma sesuatu kan umum, batu juga sesuatu, pohon juga sesuatu, minuman sesuatu, makanan sesuatu, perbuatan sesuatu. Paham belum? Jadi jangan sampai bingung ya. Sesungguhnya sesuatu yang paling umum itu ya kalimat sesuatu sendiri. anha tashmal al-mawjud wal ma'dum, ya enggak? Karena sesuatu itu mencakup yang ada dan yang tidak ada. Jin sekarang sesuatu bukan jin, sesuatu. Malaikat sesuatu enggak? Sesuatu. Ada atau tidak? Hah? Ada, cuman enggak nampak. Nah, seperti itu. Wal a'yan, a'yan itu dawat. Antum pahami benar? Ya? A'yan itu dawat. Dawat itu zat-zat. Wal a'yan, zat-zat, dawat wal awsaf sifat-sifat wal manafi' manfaat-manfaat ingat-ingat ya a'yan itu dawat artinya zat wal af'al perbuatan-perbuatan wal muamalat transaksi-transaksi wal adat tradisi-tradisi atau kebiasaan wal alim warul alim yang berilmu dan yang tidak berilmu wal akil warul akil yang berakal dan yang tidak berakal fakul asya' al aslu fiha al hil maka segala sesuatu hukum asalnya adalah halal Kembali ke sini ya, hukum asal segala suatu halal. Nah, sekarang apa sih bedanya sekarang antara perbuatan dan a'yan? Kalau perbuatan itu kan perbuatan kita, kalau a'yan itu zat. Seperti batu, pohon itu zat bukan? Zat. Paham belum? Kita lihat. Wal farqu bainal a'mal wal a'yan, annal amala fi'lul fa'il, ya kan? Perbedaan antara amal dengan a'yan, kalau amal itu adalah perbuatan pelaku. Paham ya? Daraba Muhammadun, Muhammad telah memukul. Memukul itu perbuatan atau bukan? Perbuatan namanya amal. Wal ain, apa itu ain? Kharijatun min fi'il fa'il. Keluar dari apa? Perbuatan si pelaku, munfasilatun, terpisah. Paham belum? Itu namanya ayan zat. Contohnya gini. Darabu daraba Muhammadun hajaran. Hajaran ini hajar, ayan atau bukan itu? Ayan bukan? Ayan. Karena itu zat terpisah dari Zaid, bukan Zaid. Paham belum? Tapi kalau pukulan Doraban Muhammadun hajaran, pukulannya terpisah dari Zaid enggak? Terpisah enggak pukulannya dari Zaid? Enggak terpisah karena yang mukul siapa yang mukul? Zaid. Tapi batunya ini terpisah. Batunya ini bukan bagian dari pukulan Zaid, tapi justru yang terkena pukulan Zaid. Faham belum? Faham ya? Jadi a'yan itu adalah sesuatu yang di luar perbuatan pelaku. Wanak Subil bil ain al muayyan yang diinginkan dengan ayat di sini al-muayyan zat yang ditentukan. Jadi antum biar enggak bingung terjemahkannya kalau ayat itu dawat wajib itu ada. Zat-zat yang ada. Antum bedakan ya. Dulu pernah ada yang mengucapkan zat Allah itu sama dengan zat Allah. Nah, kita katakan kalau oh, zat bahasa Arab aslinya. Penulisannya bukan pakai z langsung di d z. Zat. Kalau zat lain seperti misalnya ada bom, di dalamnya ada zat-zat kimia misalkan. Bukan zat-zat kimia, zat lainnya, beda soalnya ya. Nah, kata mereka katanya zat itu tersusun dari sesuatu yang kecil katanya. Itu zat mungkin. Tapi kalau zat lain, paham bedanya ya? Jadi dalam penulisan itu juga beda, ubah makna. Jadi kalau antum tulis zat Allah bukan zat itu ya, tapi d itu. Karena artinya lain nanti. Paham ya? Ayana kalau fiik seperti itu. Kita lihat sini. Fal a'yan maka ayat itu al-aslu fiha al-hil. Hukum asalnya adalah halal. Falau anna syakhsain ikhtalafa fi 'ainin min al-a'yan, kalau seandainya ada dua orang berselisih pada suatu benda dari benda-benda yang ada, pada suatu zat-zat yang ada, perhatikan baik-baik ini, hayawanun aw asjarun aw ghairuha. Ini bayang, hewan, pohon atau yang selainnya. Hal akluhu halal aw haram? Berselisih dua orang ini. Ini halal atau haram ya ini buah ini? batunya ini bagaimana ya? Halal atau haram ya misalkan? Fal aslu al-hil hukum asalnya halal. Fal yakulhu malam yatayaqqan annahu minal manhi anhu. Maka makanlah. Nah, barakallahu fikum makanan tersebut selama apa? Selama nah, barakallahu fikum selama dia itu belum yakin bahwasanya itu dilarang. Paham? Kembali ke hukum asal. Terlan ke hutan, masuk hutan kok menjumpai buah yang aneh gitu loh. Warnanya merah, belum pernah jumpa di luar hutan misalkan. Nah, halal atau haram ya? Kembali ke hukum asal. Paham ya? Kembali ke hukum asal halal itu nah. Kita lihat sini. Au yakum ad-dalil at-tahrimi atau tegak dalil atas pengharamannya. Hukum asal semua hewan halal atau haram? Halal, kecuali datang dalil mengharamkannya. Babi haram atau halal? Haram karena ada dalilnya. Paham belum? Kemudian antum jumpai di hutan mirip ayam, enggak tahu apa bentuknya mirip ayam itu. Bentuknya kayak ayam persis, tapi bukan ayam itu loh. Namanya hukum asalnya bagaimana kembali ke hukum asal halal itu loh. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita ambil lagi. Lakin yaridu lahuna su'alun. Tapi sekarang di sini ada pertanyaan. Perhatikan pertanyaannya, Lima dah azza wa jalla al-hayyat wal aqarib wan naml wa ma asbah Kenapa Allah telah menciptakan ular, kalat jengking dan semut? Coba bayangkan. Kenapa kira-kira? Nah, wal jawab ala dzalik annaha nafi'atun bi ghairiha li Allah. Perhatian Bapak ini. Kenapa Allah telah menciptakan ular, kala kalajengking dan semut? Jawabannya karena itu semuanya makhluk yang bermanfaat bihoiriha dengan yang lainnya. Manfaatnya itu dengan yang lainnya. Paham ya? Bukan dengan sendirinya tapi dengan yang lainnya. Li umur dikarenakan beberapa perkara. Kita lihat pertama, al awal mayatarattab ala adhiyatiha minal ajr was sawab. Yaitu yang pertama apa? Apa-apa yang ditimbulkan atas gangguan tersebut berupa pahala dan apa? ganjaran. Coba sekarang, antum ketika disengat kalajengking, jengking, ya, nah barakallahu fiikum. atau misalkan antum nah, disengat ular lah taruhlah. Kemudian antum sabar sih balik itu, dapat pahala enggak? Dapat pahala juga. Membunuh ular, dapat pahala enggak? Insya Allah yujar juga karena ular termasuk fawasikul khams, lima hewan fasik yang diperintahkan untuk apa? Membunuh fil halal haram. Baik di tanah haram maupun di luar tanah haram, lima hewan tersebut diperintahkan NAM untuk membunuh kalau mengganggunya. Seperti apa tadi? Yang lima itu apa saja? Ular, kalat jengking, tikus, burung raja wangi, kemudian apa? Al-kalbu al-akur, anjing gila. Kan ya? Anjing gila itu kalau antum macam-macam dikejar nanti. atau berhenti, gigit nanti. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu termasuk namanya apa? Al-fawasikul khams, lima hewan fasik. Nah, di balik itu kan ada hikmah, dapat pahala gitu loh. Nah, kita lihat. Yang kedua, Bayanu qudratillahi azza wa jalla haitsu yakhluqu lil khalqi ma fihi manfaatuhu masyaallah. Penjelasan mengenai kemampuan Allah taala dari sisi apa? Menciptakan untuk makhluknya perkara-perkara yang itu bermanfaat untuk makhluk itu sendiri. Sekarang ular, kala jengking, semut makhluk bukan? Makhluk. Diciptakan untuk manusia agar mengambil manfaat darinya. Kita lihat. Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Ada di antara hewan itu yang jadikan apa? kendaraan seperti apa? Hewan iya, jenis kendaraan unta terus kuda terus keledai terus apa lagi? teraman. Hewan iya, yang dijadikan kendaraan unta apa tadi antum? Sapi, kuda terus antum keledai atau apa lagi? Yang lainnya untuk kendaraan juga. Bagel juga bisa, apa lagi? Apa? Kalau tadi sudah tadi? Apa lagi? Eh? Apa lagi? Antum? Apa? Kelinci? Gajah, gajah juga bisa untuk kendaraan. Ini maksudnya itu hewan tuh ada yang diciptakan untuk kendaraan, wa minha yakulun, ada yang mereka makan juga. Kalau yang dimakan apa contohnya? Eh? Apa? Ya semuanya bisa. Onta juga bisa dimakan, daging kambing juga bisa, sapi juga bisa. Kita lihat. Walahum fiha manafi'u masyarib. Ya, kemudian juga barakallahu fiikum bagi mereka hamba-hamba tersebut pada binatang-binatang tadi itu ada manfaat dan juga ada masyarib untuk bisa diambil air minumnya. Seperti apa? Kambing. Terus sapi juga bisa, terus unta, terus Gajah bisa nggak gajah? Air susu gajah? ya <laughs> yang jelas ada yang dipakai untuk apa? Dimanfaat atau dikenai jaringan kendaraan, ada yang makan dagingnya, ada juga yang diambil air minumnya. Wa ma fihi na'am barakallahu fikum madaratuhum dan juga apa-apa yang di dalamnya ada bahaya mereka juga ada juga hewan-hewan yang Allah tak ceritakan itu nah macam-macam ya seperti kalajengking kan bahaya kelabang tau kelabang antum livan Talifan itu bahaya. Nah, kita lihat sini. Tiga nama tiga, Anak anna dan nas la yastamil al-awrat illa himayatan min hadil asya' ini, Masya Allah. Bahwasanya kebanyakan manusia tidaklah mereka menggunakan aurat apa aurat wirid-wirid. Aurat itu wirid-wirid dikir-dikir kecuali dalam rangka untuk menjaga dari perkara-perkara ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tujuannya biar terhindar dari hewan-hewan yang berbahaya seperti ini, yang berbisa, eh, yang bisa nah menyengat eh, yang bisa nah barakallahu fikum matu atau yang semisalnya ada racunnya fatakunu hasan ala istimali hadil aurat maka hewan-hewan tadi itu sebagai bentuk dorongan motivasi agar orang itu menggunakan apa eh, wirid-wirid yaitu doa-doa tadi itu paham belum doa-doa dari apa tadi doa-doa dari hewan-hewan yang berbahaya tadi itu paham soalnya ya Isa mafhum soalnya hewan ah, kita lihat berikutnya anyak rifal insanu ada ahli nar bihadil asya. Terkadang juga agar orang itu tahu gitu loh, azab api neraka terkadang dengan perkara-perkara ini. Seperti orang yang menyimpan apa kemarin? Nyimpan hartanya, enggak pernah menginfakkan, enggak pernah mensedekahkan. Nanti di hari kiamat atau di akhirat menjadi apa kemarin? Seperti ular besar. Wah, akan mengingat, oh seperti ini ular ternyata ngeri sekali. Di dunia sudah ngeri ya ular. Ya enggak? Apalagi di akhirat kita lihat sini. Li'anna laha nadhiran finnar karena hewan-hewan terkadang ada yang mirip yang semisal di dalam api neraka. Dipermisalkan sama gitu ya. Kama jaa fi ba'dil asar anna fiha al-aqarib wal hayat. Sebagaimana datang dalam asar, di dalam neraka itu ada kala jengking-kala jengking dan ada ular-ular. Wa ma ila dzalik dan juga yang selain itu. Kemudian al-manafi' al-aslu fiha al-hil. Manfaat-manfaat hukum asalnya semua yang bisa mendatangkan manfaat itu halal. Ingat-ingat ya, hukum asalnya semua yang bisa mendatangkan manfaat apa hukum asalnya? halal semuanya. Paham ya? Semuanya. Nah, itu hukum asalnya ya. Kecuali kalau di dalamnya ada unsur apa? Unsur yang diharamkan. Contohnya, antum mencuri, uangnya hasil curian antum sedekahkan kepada fakir masakin. Ada manfaatnya enggak itu? Ada manfaatnya, tapi haram enggak itu? Haram karena ada apa? Ada perbuatan pencurian tadi itu. Faham belum? Jadi hukum asalnya halal, kecuali kalau ada faktor-faktor yang memalingkan dari perkara tersebut. Kita lihat di sini. Bima'na annahu yahillu laka an tantafi' bil a'yan ala ayyi wajhin syi'ta masyaallah. Dengan makna halal bagimu memanfaatkan benda-benda yang ada, zat-zat yang ada dengan sisi bagaimanapun kamu caranya. Paham belum? Sesuai dengan kehendakmu. Antum manfaatkan batu atau pohon atau semisalnya boleh. Nam illa idza warada dalilun bil mana kecuali kalau datang dalil mengenai larangan tersebut. Contohnya, na barakallahu fikum antum boleh enggak eh Nah barakallahu fikum mencari rumput. Mencari rumput kalau karung boleh enggak aslinya hukum asalnya? Boleh enggak? Karena bermanfaat kan mungkin dikasihkan sapi atau semisalnya. Tapi kalau rumput orang, rumputnya rumput orang, paham ya ditanam sama orang, antum antum tanah, antum antum ambil, antum eh, antum ambil rumputnya tadi itu. Boleh enggak? Enggak boleh kan ada larangan itu. Seperti itu hukum asalnya boleh. Berikutnya Nah, barakallahu fikum insanun ittakhadha sa'atan munabbihatan. Perhatian penting ini. Ada orang, nah barakallahu fikum, nah ada orang yang menjadikan apa jam jam apa jam untuk munabiah Jam munabiah itu jam untuk mengingat itu loh. Apa istilah jam apa itu istilahnya? Eh, jam pikir, Alarm atau jam beker itu ya. Nah, itu itu boleh atau tidak kita gunakan? Karena zaman Rasulullah dulu ketika orang itu bangun untuk sholat apa yang dipakai alarmnya? Ayam jago, ya enggak? Ayam jago Nah, berkokok itu kan alarmnya zaman dahulu. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang boleh enggak menggunakan alarm itu loh ya? Jam nabiha itu boleh enggak dinyalakan ketika biar nanti kita bangun cepat atau misalnya apakah bid'ah atau haram atau bagaimana? Hukum asalnya apa? Halal. Kita lihat. Insanun ittakhadha sa'atan munabbiha. Ada orang menjadikan alarm min ajli idza ja'al waqtu alladhi yuridu an yaquma fihi tunabbihu faqala qailun nas la taf'al. Ini sambungannya perhatikan dulu. Ada orang menjadikan alarm dalam rangka agar apabila datang waktu yang dia inginkan dia langsung bangun. Alarm tadi mengingatkan dia. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan latar L. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan jangan, jangan, jangan bikin alarm. Ij'al 'indaka dikan yunabbihuka lis Jangan pakai alarm. Lah terus bagaimana? Jadikanlah ada ayam jantan di sisimu, nanti akan apa? mengingatkan kamu untuk sholat. Jadi suruh bikin ayam jantan, suruh jadikan ayam jantan di sisi kita. Jadi nanti kalau dia itu ayamnya keluruk istilahnya atau dia itu berkokok itu nanti bangun kamu. Kalau alarm enggak boleh katanya. di Li'anna Nabi sallallahu alaihi karena kana yaqumu idza sami'a sawta sarikh yakni adik. Karena dahulu, ini perhatikan baik-baik ini, karena dahulu Rasulullah SAW apabila beliau bangun, kapan beliau bangunnya? Apabila beliau mendengar suara teriakan yakni adik. Ya, ayam jantan berkokok. Wa amma hadhis katanya. Adapun jam ini alarmnya haram katanya. Famada nakullah. Sekarang apa yang kita bantah, kita ucap untuk orang tersebut, orbut, nakul, ainad dalil. Sekarang antum haramkan dalil mana itu loh? Alarm haram dalilnya mana dalilnya? Al asal hil. Hukum asalnya halal. Ya enggak? Hukum asalnya halal. Wa hal indaka dalilun anna nabiyya sallallahu wa huwa afdalul bashar wa ahabbuhum lil khair wal yusr. Lau kana indahu mithl hadis sa'ah man'aha al-jawab la. Apakah punya dalil Apakah kamu punya dalil bahwasanya Rasulullah SAW yang mana beliau adalah manusia yang paling utama dan paling cinta terhadap apa? Kebaikan dan kemudahan. Nah, kalau seandainya zaman Rasulullah itu ada jam seperti ini kemudian Rasul melarang, jawabannya enggak. Karena enggak ada larangannya kan? Intinya suaranya suara bukan suara musik. Suara yang sederhana lah, suara mengingatkan saja. Suara musik jelas haram karena musiknya itu kan itu. Nah, jadi hukum masalahnya boleh pakai alarm enggak masalah. Nah, ini sekedar sekedar apa? Naam, untuk memahamkan hukum asalnya itu apa gitu loh. Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang hukum asalnya kabur saud. Hukum asalnya mik-mik yang antum sekarang saksikan ini. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya enggak ada larangan. Karena tujuannya isalul saud, untuk menyampaikan suara. Zaman Rasulullah dulu memang enggak ada. Muka bersaud enggak ada. Mereka kalau adzan naik ke mana? Semata menara ya enggak? Tujuannya suaranya bisa sampai kemana mana Sehingga kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disyariatkan kemana? Nah, agak miring ke kanan, ayat al-hayya kalau ayat al-falah ke kiri misalkan. Tujuannya biar apa? Suara itu sampai itu ya. Nah, sekarang sebenarnya para kalafim sekarang ini sudah banyak kemudahan. Pakai mic cukup itu aslinya. Paham ya? Tetap untuk masalah nam nengok kanan kiri tadi itu tetap disyariatkan. Masuk tanah itu nam suara kan semakin jauh eh, untuk apa untuk dengan mic tadi semakin jauh ini nggak ada larangan untuk masalahnya. Tapi kalau pakai mic untuk nyanyi haram. Haramnya bukan semata-mata miknya tapi nyanyiannya tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Kata beliau di sini Tambah satu lagi ya, kita ambil satu lagi. Hina dahara muka saut. Ketika muncul muka saut. muka saut itu mic ini ya, mic. Nah, pengeras suara ini maksudnya pengeras suara ini di dalam sholat dan khutbah hina dhahara mukabbiru shaut fi shalam al khutbah qama ba'dun nas maqala hadha haram la yajuz katanya ketika muncul pengeras suara untuk salat dan khutbah tiba-tiba sebagian orang berdiri mengatakan ini haram enggak boleh kenapa enggak boleh lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub bi mukabbiru shaut wa la yusalli bihi katanya dulu zaman Rasulullah enggak ada itu alasannya ini Dulu zaman Rasulullah SAW nggak ada Rasulullah nggak pernah berkhutbah dengan pengeras suara dan tidak pernah sholat dengannya juga. Panakulahum al asl al hil. Kita katakan pada orang tersebut hukum asalnya halal. Walau karena hada mawjudan fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam lakana yubihu Kalau seandainya ini ada, perhatikannya, mic ini muka saut pengeras suara ini kalau seandainya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya diperbolehkan. Hasbama alimna bi syari'atihi wa yusriha sama hatinya. Ditinjau dari mana? Karena sebatas pengetahuan kita dengan syariat beliau dan juga kemudahannya, kemudahan syariat tersebut dan juga diizinkannya dan juga apa? Nah, barakallahu fikum penuh kemudahan tadi itu. Paham ya? Jadi hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Kita lihat. Bal huwa amara al-Abbas ammah fi ghazwati Tsaqif wa kana qawiyus saut wa kana qawiyus saut an yunadi fil qaum masyaallah. Dahulunya Rasulullah itu memerintahkan Abbas eh, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya enggak? Abbas bin Abdul Muthalib kan? Nah, barakallahu fikum. Paman beliau ketika perang Saqif. Dulunya Abbas itu suaranya kuat sekali. Memerintahkan agar apa? Memanggil kaum. Aywa. Faja'ala yunadi, kemudian mulailah Abbas ini menyeru dan memanggil ya ashabas syajarah. Ya ahlas surat al-Baqarah. Faraja'an nas. Wahai ashabas syajarah, Nah, ashabu syajarah itu maksudnya orang yang ikut eh, berbaiat di bawah pohon. Pohon apa namanya? Pohon samurah. Dikenal bai'ah apa? Bai'at berdua. Naam. Ya ahlus surat Al-Baqarah, faraja'anna nas manusia pun kembali. Menunjukkan bahwasanya tujuannya itu untuk menyampaikan suara ke mana mana itu ya. Maka bersot pembesar apa ngeras suara itu. Wa Abu Talhah radhiyallahu anhu fi Khaybar amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yunadi. Abu Talha radhiyallahu anhu di perang Khaybar, Rasulullah SAW merintahkan beliau untuk menyeru dan memanggil, Allah wa rasulahu yanhayanikum anuhumil humur ahliyah fa innaha Masya Allah. Sesungguhnya Allah taala dan rasulnya melarang kalian. Mereka berdua melarang kalian dari apa? Daging apa? Daging keledai piaraan. Bedakan. Keledai piaraan haram, kalau keledai liar boleh. Paham ya? Al-humur al-ahliyah itu haram tapi kalau al-himan wahsi, al-humun al-wuhus, paham ya? Keledai yang liar halal. Beda ya? Yang haram tadi yang mana Isa? Yang keledai piaraan atau yang liar? Yang piaraan. Yang halal yang mana tadi hantala. Yang wahsi yaitu yang liar. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum. Fa inna ritsun karena itu najis katanya. Nah, wah, diperintahkan untuk menyeru dan me ngeraskan suaranya memanggil apa? kaum muslimin saat itu. Wa Abdullah bin Zaid ibn Abd Rabbih radhiyallahu anhu lamma al adzan fil manam qala lahu an nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Abd Rabbih Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih radhiyallahu anhu tatkala beliau melihat di dalam mimpi, melihat adzan dalam mimpi, kemudian Rasulullah SAW langsung berkata kepada dia, "Idhab fa'alqih ala Bilal fa innahu anda sautan mink." Pergilah kamu sampaikan kabar tersebut kepada Bilal. Bilal bin siapa ini? Bilal siapa? Bilal bin Rabah. Nah, eh diperintahkan untuk ketemu Bilal menyampaikan bahwasannya karena Bilal itu anda sautan, lebih tinggi suaranya, lebih kuat suaranya daripada kamu. Menunjukkan bahwasannya boleh untuk kabar saut. Yang terakhir, ثم innahu laysa bilazim lana an natatallab al-adillah allati fiha talabus talana allati fiha talabus syari' li raf'is saut. Kemudian kita juga enggak dituntut. Kita enggak harus apa? Tidak diharuskan bagi kita untuk meminta dalil yang di dalamnya ada permintaan syariat yaitu untuk apa mengangkat suara tadi itu. Lakin hadza min babit taqwiyatul hukum, tapi ini dalam bentuk apa? Dalam bab memperkuat hukum saja. Wa illa fal aslahil hukum masalah halal. Jadi ketika antum pakai mukabir saud, pengeras suara itu hukum asalnya halal. Enggak ditutup dalil. Dalilnya mana? Itu enggak perlu. Cuman kalau diandai dituntut datangkan dalil, dalilnya tadi itu banyak sekali. Paham maksudnya? Karena hukum asal suatu perkara itu halal atau boleh sampai datang apa dalil yang mengharamkannya. Ada permasalahan muamalah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala alhamdulillah alamin.